Nah, ini ada beberapa pertanyaan ikhwah di sini. Nah, yang bisa anda jawab anda jawab kalau tidak nanti di nah antum bisa tanyakan kepada yang a'lam wa kami ini. baik qala nam sa'il maaf tak, nah bolehkah berdoa sambil mengangkat tangan setelah berzikir berzikir apa dalam eh, setelah salat fardhu. Kalau setelah salat fardu diterangkan oleh para ulama, tidak ada yakni berita yang warid dari Rasulullah SAW bahwa beliau mengangkat tangan setelah salat fardu dalam berdoa. Nah, kalau ada itu pasti dinukil, pasti kita terima. Logikanya dalam artian naam, berita seperti ini Nah, tidak sampai kepada kita itu menunjukkan ber, bahwa Rasulullah berarti belum enam, artinya belum tentu Rasulullah pernah melakukan menjadi berdoa mengangkat tangan setelah berzikir dari sholat ya, selesai sholat far, fardu. Nah, hal-hal yang antum tahu diantara doa-doa istiftah dari mana kita mengetahui doa bacaan doa Allahumma ba'id. Padahal itu sir Rasulullah SAW membacanya. Nah, ditanyakan oleh Abu Abu Hurairah. Ya Rasulullah, apa yang Anda baca ketika Anda setelah takbir? Nah, kemudian sebelum baca Al-Fatihah, Anda diam. Apa yang Anda baca? Ditanya oleh Rasul, oleh para sah sahabat, bacaan apa yang Anda baca ya Rasulullah? Nah, artinya apa? Kalau memang ada bahwa Rasulullah berdoa mengangkat tangan setelah enam salat fardu sampai kepada ki kita. Sedangkan hal yang seperti ini saja ditanyakan oleh para sahabat, apalagi yang ini jelas terlihat tentunya. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. nah, ini jadi artinya intinya belum pernah kita dapatkan keterangan dari para sahabat. Nah, menukilkan bahwa Rasulullah mengangkat tangan ketika selesai sholat fardu. Ini berdoa selesai sholat far, fardu. Bahkan dirojikan oleh Ibnu Taimiyah. Nah, ya beliau memandang bahwa doa setelah salat fardu itu sebagian ada enam menurut ini dalam keterangan sebagian apa eh, anda lupa dari beliau ataukah dari kitab yang lain itu istihsanat dari sebagian ulama ya berdoa setelah selesai salat fardu itu sebagian enam itu adalah istihsanat dari sebagian ulama Berdal, berdalil dengan faida faraghta fansab wa ila robbika farghab nah Ya, mereka berpegang dengan dalil ini dan sehingga memandang setelah selesai sholat wajib, langkah bagusnya kalau mereka berdoa. Nah, tapi Ibnu Taimiyah rahimahullah memandang nah tempat-tempat yang terpilih untuk berdoa itu yang dimaksud dengan hiduburikul di sholat di belakang selain sholat itu sebelum salam. Nah, beliau memilih sebelum salam. Nah, sementara kalau sudah selesai salam, itu biasanya orang zikir terus pergi ya nah nah itu yang beliau pilih ini yang saya ingat anak nanti antum tanyakan lagi yang cek lagi kalau misalnya antum tidak punya nah bolehkah berzikir di waktu-waktu nah, waktu di waktu-waktu berdoa ya doa itu adalah zikir ya doa itu adalah di zikir kita sudah enam antum apa, bukan promosi tapi enam anak menulis apa mengumpulkan beberapa satu kita apa buku, tentang masalah ini diterbitkan oleh Al-Haura Senandung Doa ya tentang bahasan doa ini sebenarnya bantahan apa ada orang yang menganggap doa itu artinya menyuruh Tuhan ya Sufi Aklani sarjana kimia ini menganggap orang itu sudah diberi perangkat semua serba enam itu kalau dia berdoa itu menunjukkan dia malas ya Nah, untuk menjawab itu, nah, nah, nah apa namanya diberi judul oleh Al-Hawra, senandung doa. Nah, tentang hakikat doa, ya kelemahan manusia, mengapa kita berdoa, ya adab-adab berdoa, kemudian penghalangnya, ya waktu-waktunya. Nah, baik. Bolehkah berdoa agar kaya, gemuk, cerdas, lulus kuliah dan segala urusan dunia saja? Nah, bukan tidak boleh. Ya, bukan tidak boleh. Tapi kalau kita dapatkan yang ini dunia saja, di akhiratnya Nah, sia-sia kan? Sama. Habis itu disebutkan dalam ayat Al-Qur'an. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Nah, yuk. Iya. Ada yang kepingin minta dunia saja akhirat nggak dapat. Nah, disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Ya, thumma afidu min haitsu afadan nas innallaha ghafurun. Nah, Kemudian فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن nas من يقول ربنا آتنا في termasuk apa itu gemuk sehat cerdas lulus kuliah dapat kedudukan gaji besar ya istri cantik apalagi anak pasangan yang saleh gitu dan dunia semua nah tapi yang malah fil akhirat min khalaq akhirat dia nggak dapat nah wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa akhirati hasanah wa qina benar. Ini yang kita mintakan. Nah, hidup di dunia bahagia, mati masuk sur masuk surga. Nah, dunia hasanah, pasangan yang soleh, soleha, anak yang soleh, rezeki yang halal tayyib, pekerjaan yang mudah, tetangga yang baik, sahabat yang baik, suka menasehati. Nah, ya, mudah diberi Allah taufik untuk beribadah. Nah, mati husnul khatimah masuk surga. Di akhirat dilindungi dari jaga dari neraka. Nah, kalau rahmatullah, kalau terlanjur memakan makanan yang haram baik cara maupun zatnya, bagaimana taubatnya dan apakah doanya akan tertolak selamanya? Tidak. Nah, dia hentikan ya. Kalau dia sadar dia kembak enam, artinya dengan cara yang tidak halal, dia hentikan cara tersebut, dia sedekah kepada Allah, naam bersedekah, dia naam belanjakan, dia artinya sebagai tebusan, Nah, dia banyak salurkan untuk apa namanya? Untuk melakukan apa nama beramal saleh dengan harta tersebut dia walaupun mungkin apa? Nah, apa namanya? Nah, la ilaha illallah. Artinya dengan nah, perbuatan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan memakan makanan yang haram ini tadi dengan cara yang tidak halal, dia hentikan cara tersebut. Nah, kalau dia misalnya usaha dari usaha dari harta, nah dia kumpulkan, dia banyak bersedekah taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha dia sadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah nah ya banyak-banyak dia bersedekah minta ampun kepada Allah taubat kemudian dia tinggalkan cara yang halal tadi dia tinggalkan dia jauhi makanan-makanan yang haram ataupun yang enam, segala yang haram ini tadi dia ganti walaupun sedikit ya walaupun cara yang dia peroleh ini caranya halal tapi dia dapatkan sedikit nah ya Nah, insya Allah kalau dia betul-betul taubat nasuha, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Ya, nah akan diganti mantara syai'an lillah. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, nah pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Kapan doa boleh mengangkat tangan dan kapan doa bisa diijabahi waktu-waktunya? Nanti akan dibahas waktu-waktunya pada kesempatan yang akan datang. Sedangkan mengangkat nah, kapan dan bolehnya mengangkat tangan itu memang salah satu diantara adab berdoa itu mengangkat tangan. Ada waktu kalau misalnya enam, yakni diantara waktu-waktunya, waktu-waktu berdoa itu mustajab setelah sholat asar waktu enam, setelah waktu asar sebelum maghrib hari Jumat. Ini dipilih oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga para salafun saleh Sebagian mereka ada yang tidak keluar dari masjid sampai tenggelam matahari. Di masjid selesai salat asar, zikir, masa, sampai kemudian berdoa. Nah, karena waktu mustajab, kemudian sepertiga akhir malam. Nah, sepertiga akhir malam ketika disebutkan oleh Rasulullah sallallahu dalam hadis Muslim riwayat Muslim dari hadis Abu Hurairah, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya." Allah turun ke langit dunia. Allah yang mengatakan, "Man yas'aluni fastajibalah." Man yad'uni fa'udiyah. Naam. Ya. Man yad'uni fa'unam fastajibalah, man yas'aluni fa'udiyah. Naam. Allah sendiri yang mengatakan siapa yang berdoa kepadaku kata Allah pasti aku kabulkan dan siapa yang meminta kepadaku pasti aku penuhi aku kabul nah, berikan apa yang dia minta nah waktu-waktu tapi nah disebutkan dalam riwayat yang lain ya walaupun itu memang salah satu diantara antara adab nah tapi waktu yang enam, keadaan yang menunjukkan dekatnya seorang hamba itulah ketika dia sujud. Maka banyak-banyak berdoa di ketika sujud. Dan ini bisa kita lakukan dalam enam siang malam. Enam, ya, sholat fardu, sholat sunnah, ya. Waktu-waktunya nanti akan dibahas oleh beliau bainal adan wal iqamah ketika turun hujan. Nah, itu waktu-waktu yang enam. Apa namanya? Mustajab. Wallahu a'lam bishawab. Qala Sa'il. Nah, si penanya berkata, "Nah, ana mau tanya. Sebelum berdoa kita kita dianjurkan untuk memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat. Apakah hal ini juga berlaku ketika kita berdoa di dalam salat, misal ketika sujud?" Nah, saya belum tahu keterangannya apakah ada. Ya. Nah, apakah ada keterangannya langsung atau nah artinya <clears throat> harus dengan Nah, ini tasbih, nah tahmid, ya, solawat seperti sebagaimana yang di luar solat ataukah cukup ya, artinya dari awal sampai akhir kita kan juga sudah berenam memuji Allah kemudian bersalawat sehingga langsung ya seperti barangkali enam orang yang tahiyat ya tahiyatul apa namanya duduk tahiyat akhir yang dikatakan tadi termasuk diantara tempat-tempat terkabulnya doa doa sebelum salam ini tadi. Kan kita sudah memberikan pujian kepada Allah, tasyahud, kemudian salawat ya. Kemudian disebutkan dalam riwayat Ibnu Ibn Mas'ud kalau tidak keliru menyebutkan nah, terserah dia berdoa apa yang dia inginkan. Akan dikabul, dikabulkan. Ada yang disebutkan dalam riwayat sahabat yang berdoa menyebut asma Allahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Nah, ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi secara rincinya wallahu alam apakah dari situ langsung ataukah dengan secara khusus? Nah, Anda tidak tahu. Nah, Assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi keluarganya. Hah? Ini jawabnya. Hmm sungkan apa? perlu enggak? Hah? Hah? Coba ya. Taib. Ya. Enggak saya baca maya taib. Nah, semua ikan untuk mengizinkan enam Tapi yang syarat harus ambil S3 dan bekerja ngajar di Saudi. Suami mengizinkan dan dia setuju pindah ke Saudi. Yang jadi masalah kalau saya terlalu lama di Indonesia, oh orang tua, berupa pikiran karena hanya tangan enam tinggal di rumah saat ini anda dalam ke enam wanita dan kalau proses proses enam main lama orang tua tidak akan suka jika anak berdiam sedangkan suami belum mampu Mm-hmm. <laughs> Terus pertanyaannya apa? Baik. Nah, Allah alam ini ditanyakan, masya Allah dari. Nah, kalau masalah seperti ini, nah perlu pendekatan aja dengan orang tua, ya. Kalau memang misalnya bisa diusahakan untuk menyusul suami, ya, Artinya bisa diusahakan dan ada eh, mudah keberangkatan ke sana. Nah, itu memang lebih manfaat ya. Artinya lebih selamat Nah, kalau ada kekhawatiran seperti ini orang tua mungkin berubah pikiran. Tapi kalau memang misalnya bisa menjelaskan dan tidak nah, tidak ingin membebani suami misalnya, ingin memberikan juga apa namanya nasihat kepada orang tua, ini juga bisa dilakukan seperti itu wallahu alam. apakah Ma'ad Ibnu Taimiyah di Sumbiu termasuk Ma'ad al Sunnah karena Ana pernah baca Ma'ad tersebut mengeluarkan ijazah Diknas Wallahu alam Nah Ini Ibnu Taimiyah siapa yang anunya Ustaznya? Ustaznya siapa? Nah. Nggak paham mana Mana yang didahulukan ketika akhir salat salam enam salam dahulu kemudian menutup jari telunjuk atau menutup jari telunjuk dulu baru mengucapkan salam wallahu alam. Nah, Anda belum dapatkan nah, keterangan ini. Ya. Kau mungkin lupa terlewat. Bolehkah kita niat salat tahajud dalam rangka meminta sesuatu? Nah, niat sholat tahajud dalam rangka sesuatu, minta sesuatu. Minta apa sholat? Kalau misalnya seperti ini, kadang nah mungkin namanya yang minta hajat, tapi ada yang menyebutkan mungkin sholat hajat ya, seperti itu mungkin istilahnya. Ini mungkin. Nah, wallahu alam. Ini Nah, rinciannya nah lupa. Mungkin antum apa yang menanya bisa dilihat di dalam kitab sifat-sifat sholat sunnah ya yang ditulis Syekh Muhammad Basmul ya. Nah, Bagaimana sikap saat khatib sholat Jumat membaca doa dan jamaah mengamini dan angkat tangan atau tidak? Nah, wallahu alam. Ini juga nah, ana lupa. Artinya nah pernah tahu dan khilaf keterangannya rinci ya Nah, nah ingat untuk bisa tanyakan. Saya tinggal di sekitar Hizbiyun semacam IM, HTI, Muhammadiyah, NU. Bagaimana sikap saya dalam bermuamalah dengan mereka? Apakah saya harus tampak muka berseri-seri agar mereka respect dengan salafi atau biasa saja karena takut taknam, takut riba dengan mereka dalam kebidahan mereka, tapi khawatir mereka menjadi benci salaf. Antum lebih tahu bagaimana keadaan mereka yang menjadi tetangga antum. Ya. Kalau memang misalnya mereka dari kalangan mungkin ada yang nah, dai-nya, ada yang orang awamnya. Nah, kalau mereka memang menampakkan permusuhan kepada ahlu sunnah, ya kalau misalnya antum bisa membalas kebaikan kejelekan mereka dengan kebaikan artinya memberikan nasihat ya nah karena mungkin atau apa namanya permusuhan itu kan bisa orangnya nah, artinya mereka itu dalam keadaan tahu atau tidak bahwa mereka dalam keadaan sebagai hizbi atau tahu atau tidak bahwa yang mereka tentang mereka musuhi adalah nah, sunnah ya nah pergaulan mereka dengan cara yang mungkin baik ini mungkin lebih tepat Nah, tidak walaupun mungkin kita harus tetap jaga jangan sampai nah, sikap kita membuat nah, menunjukkan kita ridha kan ada batas-batas. Kalau misalnya mereka mengadakan haflah perayaan ini itu, nah kita punya sikap. Nah, kalau misalnya mereka mungkin datang mengajak misalnya untuk gotong royong di kampung atau misalnya karena itu untuk kemaslahatan kita mungkin kita bisa pilih. Kalau mungkin mereka bisa mungkin ingin datang untuk bertanya, ya. Nah, ini kan lebih nah, bisa kita memberikan manfaat atau nah, kepada mereka. Allah a'lam bisawab. Tapi yang jelas sikap artinya enam kepada siapapun bahkan kepada orang kafir kita tunjukkan kepada akid enam akhlak salafi. Akhlak sebagai seorang yang mengerti ilmu agama, mengerti Al-Quran dan Sunnah, bagaimana bermualam-mualah dengan mereka. Kapan saatnya kita mungkin bersikap tegas, kapan ini kita bersikap ramah, ya. Nah, wallahu a'lam Baik mungkin ikhwah, lagi tidak selesai. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Apa yang kita dengar pada kesempatan ini nah, menjadi bekal bagi kita jangan nah dan satu hal terakhir mungkin yang kita ingatkan setiap majelis ilmu itu digelar setelah bubar mereka yang hadir itu terpecah menjadi tiga golongan yang pertama yang zalimun li yang kedua muktasid yang ketiga sabiqun bil khairat biiznillah yang pertanyaan tadi zalimun li keadaannya di luar jelek setelah taklim sama jeleknya atau tambah jelek mereka yang muktasid di luarnya jelek setelah taklim Nah, walaupun tidak sampai pada tingkatan tertinggi, dia sudah jadi baik. Atau yang baik tetap menjadi baik. Sabiqun bil khairat ini ketika di luarnya menjadi jelek, nah di luarnya jelek ketika taklim itu dia menjadi lebih baik. Menjadi lebih cinta kepada sunnah, menjadi lebih semangat untuk beramal. Tinggal kita yang mana? Nah, kalau memang ada benarnya itu datang dari Allah, kalau keliru dan salah itu dari kita, enam dari kebodohan dan kelemahan kami dan kami mohon ampun kepada Allah